Kita bisa bertemu kembali pada Jumat ini. Masih Allah berikan kesempatan untuk beribadah kepadanya pada Jumat ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Karena sesungguhnya setiap kesempatan untuk beramal, untuk beribadah adalah fursatun wa ghanimatun wa ni'matun azimah. Satu kesempatan emas satu kesempatan yang besar yang merupakan kesempatan yang sangat tinggi setinggi-tingginya. Seseorang yang belum sempat bertaubat dia bisa bertaubat. Seorang yang belum meminta ampun atas kesalahan yang kemarin dia akan sempat memberikan atau meminta maafnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menyambung kembali kebaikannya kepada manusia dan minta maaf mereka. Demikian pula mereka-mereka mereka, mereka mereka yang dalam keadaan jelek amalnya dia masih punya kesempatan untuk memperbaiki amalan-amalannya dan menambah dengan amalan-amalan saleh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya syukur bukan hanya di lisan menyatakan alhamdulillah. Yang namanya syukur bukan hanya ikrar tetapi diyakini bahwa ini kenikmatan dari Allah diyakini bahwa ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita ambil kenikmatannya untuk kembali kepada Allah. Kita ambil kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita memperbaiki amalan-amalan kita yang telah lalu minta ampun atas dosa-dosa yang telah lalu dan kemudian menambah dengan ibadah-ibadah dan menambah ilman wa amalan, menambah ilmu dan amal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang pernah kita bahas tentang ashabul qulubis salimah? Apa yang pernah kita bahas tentang golongan yang memiliki hati yang bersih? Di samping semua yang sudah kita sampaikan, maka seorang yang memiliki hati yang bersih, penuh rahmat, penuh kasih sayang, dia akan mengingatkan orang lain yang lupa dan akan menegur orang lain yang salah dan akan berupaya untuk menasehati saudaranya. Dan ini ciri khas mereka khairu ummatin ukhrijat linnas. Ciri khas mereka sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar dan kalian beriman kepada Allah. Maka inilah umat yang terbaik yang diantara ciri khasnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebaliknya kaum yang terjelek kaum Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ala lisani Daud wa Isa bin Maryam bahwa mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka la yatanahawna al munkarin fa'aluh mereka tidak saling mengingkari kemunkaran kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah umat yang jelek yang dicerca oleh Allah Subhanahu wa taala umat yang jelek yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin agar jangan menyerupai mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum berarti dia golongan mereka. Maka ittaqullah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jangan diam terhadap kemunkaran. Jangan diam terhadap kemaksiatan. Jangan diam terhadap saudaranya yang terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan alaikum bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar atas kalian atas kita semua atas seluruh kaum muslimin untuk saling mengingatkan saling mengingkari kemunkaran jangan sampai dilaknat seperti Yahudi dan Bani Israel karena mereka kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu mereka tidak saling mengingkari kemunkaran kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah apalagi kemunkaran itu ada di rumah kita Apalagi kemunkaran itu ada di keluarga kita. Apalagi kemunkaran itu ada di hadapan mata kita sendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak mereka-mereka yang amalannya baik dan saleh ternyata di hadapan Allah dia dituntut dengan tuntutan yang sangat berat dan dia menyesal dengan penyesalan yang sangat dahsyat karena ternyata dia membiarkan apa yang terjadi di rumahnya dari kemunkaran-kemunkaran. Bahkan disebutkan dalam hadis, la yadkhulul jannata dayyus, sungguh tidak akan masuk surga dayyus. Siapa dayyus? Dayyus adalah mereka yang membiarkan kemunkaran pada istrinya. Dia biarkan kemunkaran pada anaknya, dia biarkan kemunkaran pada keluarganya. Maka kaum muslimin, usikum wa iyaya bitaqullah. Aku wasiatkan pada hadirin sekalian seluruhnya untuk sama-sama bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perintah ini kepada kepala keluarga, kepada kaum laki-laki, maka kita di sini dengan jumlah yang sebanyak ini berarti di bawah kita semua ada berapa istri, ada berapa anak perempuan, ada berapa anak laki-laki, ada berapa orang-orang yang di bawah kita kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mengindahkan ucapan Allah Subhanahu wa taala yaitu kalimat Allah yang diucapkan yang kita bacakan tadi qu anfusakum wa ahlikum nara berapa keluarga yang akan menjadi sebuah rumah tangga yang bagus yang indah yang menjadi tonggak sebuah negara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa laki-laki itu pemimpin bagi para wanita bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita karena apa yang Allah berikan dari mereka dari kelebihan-kelebihan dan juga karena apa yang mereka infakkan dari harta mereka. Maka kaum laki-laki, kalian adalah pemimpin keluarga-keluarga kalian. Kita adalah pemimpin terhadap keluarga-keluarga kita dan kita akan diminta pertanggungan jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in Wa kullukum mas'ulun an Semua kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita menjadi dayus, membiarkan kemunkaran di tengah keluarga kita sendiri dan kita mementingkan diri kita sendiri dan kita hanya bersikap dengan ananiyah Ananiyah adalah mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan orang lain, padahal keluarganya sendiri. Kita ingin selamat, tetapi kita juga ingin keluarga kita selamat. Kita ingin menjadi qalbul salim atau orang yang memiliki hati yang bersih. Namun kita juga ingin keluarga kita menjadi ashab al-qulub salimah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qanatullah ta'ala an yahdiyana. ويهديكم ويد المسلمين جميعا إلى سواء السبيل sabil. الله Taala an يوفقنا bima يرضاه lima يرضاه kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang mukmin yang hakiki, yang betul-betul bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak kita, yang bertanggung jawab terhadap keluarga kita lebih utama dan baru kemudian kepada handai tolan dan kerabat-kerabatnya. Kita tidak mementingkan diri kita sendiri, namun kita mementingkan juga orang lain yang kita sayangi. نسأل الله تعالى أن يهدينا ويهديهم ويهدي المسلمين جميعا إلى سواء السبيل وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله ومسلمين muslimin جمعة رحمني ورحمكم الله Allah juga mengatakan selalu kepada kaum laki-laki. Ya ayuhan nabi, qul lil mu'minin, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan nisa'il muslimin dan wanita-wanita kaum muslimin yudnina alaihinna min jalabi bihinna hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah nabi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan pada istrinya dan anak-anak perempuannya dan nisa'il muslimin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah beliau contoh teladan seluruh kaum muslimin beliau panutan Beliau uswah hasanah yang semestinya seluruh kepala rumah tangga memerintahkan pada istrinya dan anak-anak perempuannya agar mereka memakai hijabnya, memakai jilbabnya, menjaga pergaulannya dan Allah katakan kepada para wanita waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula Kata Allah, wahai para wanita, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Dan jangan tambah ruj, Jangan kalian menampang atau menampakkan dirinya berhias di hadapan manusia yang bukan mahramnya. Tabarruj jahiliyah seperti tabarrujnya kaum jahiliyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dayuth adalah orang yang tidak memiliki kecemburuan dibiarkan istrinya dengan hiasannya di hadapan manusia, dibiarkan istrinya dengan wajahnya di hadapan manusia, dibiarkan istrinya dalam keadaan dinikmati kecantikannya oleh segala jenis manusia. Wallahi, wallahi, wallahi, seorang laki-laki yang normal dia akan cemburu dan itulah sifat rujulah, sifat kelaki-lakian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau tidak seperti ini, maka itulah dayus. Tidak punya rasa cemburu, tidak punya rasa marah, tidak punya sedikit pun dalam hatinya kalau dia bertanggung jawab terhadap istrinya dan anak-anak perempuannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini baru kemaksiatan dan lebih mengerikan lagi kalau kebid'ahan. Pemikiran hizbiyah, subuhat abdallah Subhat-subhat yang menyesatkan. Kita biarkan istri kita bersama hizbiyin. Pertama wanita-wanita hizbiyah. Membiarkan anak-anak kita dan istri-istri kita bergaul dengan mereka-mereka yang ahlul bid'ah, ahlul balal. Bahkan membiarkan mereka duduk di majlis-majlis hizbiyin. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di mana kecemburuan kita? Di mana kelaki-lakian kita? Di mana sifat rujulah yang Allah berikan pada kalian? Hilangkah atau berkurang? Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah kita lupa bahwa kita akan ditanya? Pasti siapapun yang menjadi pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya, akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya dan siapa yang dipimpinnya. Mengapa keluargamu, duduk bersama haula'id dullal. Akan ditanya mengapa istrimu duduk di majlis ahlul bid'ah? Mengapa keluargamu dibiarkan mereka mendapatkan syubhat yang menyesatkan? Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah? Apa yang kita akan ucapkan di hadapan Allah? Penyesalan tidak berlaku yaumul qiyamah. Istighfar sudah ditutup, taubat sudah tidak bisa. Sudah ditutup pintu taubat ketika ghargara, ketika nyawa di kerongkongan. Maka sekarang ini Allah masih memilih, memberikan kesempatan kepada kita kaum muslimin. Sekarang ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita sendiri dan memperbaiki keluarga kita, istri kita dan anak-anak kita, menjaganya, memperbaikinya dan meluruskannya kalau ada perkara-perkara yang menyimpang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalian dan kita semuanya dan seluruh kaum muslimin adalah hamba-hamba Allah yang telah Allah pilih sebagai kawam yaitu kaum laki-laki. Yang kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan tersendiri. Kemudian Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka hendaklah pegang kuat-kuat ucapan Allah Subhanahu wa taala dan jadikan diri kita sebagai rijal, jadikan diri kita sebagai pemimpin rumah tangga. Jangan kemudian berkata saya tidak bisa mengatur istri saya atau berkata saya tidak mampu karena istri saya lebih kuat dari saya, sungguh memalukan. Wallah, itu memalukan. Karena berarti engkau lebih lemah dari para wanita. Maka demi Allah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah kita berupaya kita berusaha dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan keluarga kita keluarga yang baik, keluarga yang diberkahi, keluarga yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala rahmat. Kita meminta Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, Berikan kepada kami, keluarga kami, istri-istri kami, anak-anak kami. Jadikan mereka sebagai qurrata ayun. Sebagai penyejuk mata yang menentramkan jiwa. Dan jadikanlah aku sebagai pemimpin para muttaqin. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami sebagai pemimpin orang-orang yang takwa, yakni kepala rumah tangga yang isinya muttaqin, yang mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh dan salehah mukmin dan mukminah. Ini makna barakallahu fikum. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi imamul muttaqin, agar menjadi pemimpin para muttaqin.